Qala Fudail rahimahullah wallahi law ya'ista min al-khalqi hatta la turidu minhum la la'ataka maulaka kullama turid sungguh demi Allah kalau engkau sudah putus asa dari makhluk-makhluk hingga engkau tidak berharap dari mereka apapun. Sehingga engkau tidak berharap dari mereka apapun. Maka niscaya Allah akan kasih semua yang kau inginkan. Syaratnya, kita tidak butuh kepada makhluk. Tidak berhajat, tidak berharap kepada makhluk. Kalau engkau sudah putus asa dari makhluk semuanya, dan engkau tidak menginginkan apapun dari mereka, maka niscaya Allah akan memberikan kepadamu kullama majuri semua yang kau inginkan. Dan biasanya perasaan yang seperti ini terakhir. Setelah telepon sana, telepon sini, setelah mohon ke sana, mohon ke sini, setelah setelah setelah sampai ya Allah. Aku sudah berusaha sana kemari tidak mendapatkan bantuan dari mereka. Meminta pada Allah Taala dengan ikhlas. Saat itu diberi. Saat itu diberi. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس طيب وذكر إبراهيم ابن أدهم عن بعضهم disebutkan oleh Ibrahim bin Adham dia juga tokoh ulama yang dibesarkan oleh sufi juga qala ma sa'ala sa'iluna mas'alatan hiya alhafu min an yaqula al-'abdu ma syaa Allah. Qala ya'ni bidzalika at-tafwid ila Allah 'azza wa jalla. Kata Ibrahim bin Anham menukil dari sebagian mereka para zuhad. Masalah sa'iluna tidaklah meminta sekian banyak orang yang meminta satu masalah satu permintaan tidak ada yang lebih alhaf min an yaqul al abd tidak ada yang lebih meliputi daripada ucapan seorang hamba masya Allah apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala apa maknanya yakni bidalika tafwid yang dimaksud adalah tafwid memasrahkan dirinya kepada Allah taala Tetapi doa di ini dengan kalimat masyita tidak dianjurkan. Karena itu tidak termasuk azam dalam doa. Tidak termasuk bersungguh-sungguh dalam doa. Ya Allah, aku berikanlah kepadaku kalau kau suka. Selamatkan aku kalau kau suka. Kalau kau suka. Kalau kau inginkan. Ila akhirnya. Ini tidak disunahkan. Allah Ta'ala a'lam. Dikatakan oleh para ulama bahwa itu bertentangan dengan al-azm fi doa. Justru yang dianjurkan adalah al-azm fi doa, bersungguh-sungguh dalam doa. Bahkan disuruh untuk ilhah. Ilhah itu merengek, minta yang betul-betul ya Allah berikan padaku ya Allah begitu kalau doa. Tetapi wallahu alam mungkin maknanya kalimat masya Allah artinya dia memasrahkan seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Artinya tawakal ala Allah. Wa qala Sa'id ibn Salim al-Qidah atau al-Qaddah. Balagani anna Musa alaihi salam kanat lahu ila Allah haja. Sampai kepada aku bahwa Musa alaihi salam memiliki keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahu ila Allah bahwasanya baginya kepada Allah ada hajah. Fatalabaha maka beliau memintanya. Fa'abta'at alaih. Ternyata lambat atau lama enggak diberi. Apa dari bati, lambat atasnya. Maka Musa berkata, Masya Allah. Atas kehendak Allah SWT. Artinya, kapanpun diberinya, kita pasarkan pada Allah SWT. Faidah hajatuhu baina deh. Tiba-tiba apa yang dia hajatkan sudah ada di hadapannya. Ini yang dimaksud dari kalimat Masya Allah. Dia meminta dengan azam. Dengan azam artinya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak dengan kalimat masyik dan Tidak. Tetapi, kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kalau ditunda pemberiannya, alhamdulillah. Kalau diganti dengan yang lebih baik, alhamdulillah. Kalau dirubah dengan pahala, alhamdulillah begitu. Masya Allah. Nah, saya sudah meminta pada Allah Taala dan kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala kapan akan diberi. Qala fa'ajaba atau fa'ajiba maka heranlah dia. Kok bisa? Tadi kemarin lambat sekali. Tiba-tiba ketika dia sudah pasrah, masya Allah, sudah ada di hadapannya. Fauhallah ilaihi. Maka Allah pun mewahyukan kepadanya. Ama alimta anna qawluka masya Allah anjahu ma turibat bihil hawaij. Tahukah engkau bahwa kalimat engkau Masya Allah itu adalah yang paling berhasil dari apa yang kau hajatkan atau apa yang kau mintakan. Wa aydan, fa innal mu'mina idha istabta'a al-faraju wa aysa' minhu ba'da kasrati du'aihi wa tadarru'ihi juga kalau seorang mukmin merasa lama merasa lambat datangnya al-faraj datangnya jalan keluar wa aisa dan sudah mulai putus asa ba'da kasrati du'aihi setelah banyak berdoa wa tadarru'ihi setelah banyak tadarru' ratap merendah walam yadhar alaihi asar dan tidak tampak pengaruhnya asarul ijabah, pengaruh jawaban, pengkabulan doanya. Yarji' ila nafsihi imah. Hendaklah dia kembali pada dirinya. Tentang apa yang dia berbuat atau apa yang dia perbuat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wa qala laha innama utitu min qibalik. Katakan pada dirimu sendiri, pada jiwamu bahwa ini semua yang aku dapat karena sebabmu sendiri. Dapat pengkabulan doa itu karena dirimu. Atau sebaliknya, tidak dikabulkan doanya itu karena kamu. Maka lihatlah pada dirimu dan kesalahan kamu, kemudian katakan uti utitu au uti utitu min qibalik. Sesungguhnya aku mendapatkan seperti ini karena dirimu. Walau kana fika khairun la ujibtu Waalaikumsalam Kalau saja pada dirimu ini masih berkata pada jiwanya, ada kebaikan, kamu akan dikabulkan. Berarti ada apa denganmu? Wahadal laum ahabbu ila Allah min katsirin min at-ta'at. Laum ini cercaan kepada jiwa, pada dirinya sendiri, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekian banyak ketaatan-ketaatan. Fainahu yujibun kisar al-abdi li maulahu. Karena demikian akan menyebabkan seorang hamba merasa rendah di hadapan Allah SWT. kisar merasa sedih. Merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. rafihi lahu dan pengakuannya kepada Allah. Bianahu ahlun lima nazala bihi minal bala. Dan pengakuannya bahwa dia memang pantas untuk mendapatkan bencana yang seperti ini. Jadi setelah doa doa doa tidak dikabulkan, maka dia berkata pada dirinya bahwa kamu ini pada dirinya mendapatkan seperti ini, nggak dikabulkan doanya, mendapatkan musibah, kesusahan, itu karena dirimu sendiri. Kalau kau baik, kalau kau soleh, akan dikabulkan doamu. Berarti engkau adalah orang yang memang pantas untuk ditimpa perkara ini. Qala dikatakan wa annahu laisa bi ahli al-ijabah aw li ijabati doa dan mengakui bahwa dia memang tidak pantas untuk dikabulkan doanya. Fabidzalik Falidzalika tusri'u ilaihi naidin ijabah. Oleh karena itu, saat itulah segera datang ijabah, pengabulan doa ijabatul doa wa tafrij al-karab dan juga penyelesaian jalan keluar dari kesusahannya. Fa'inahu ta'ala indal munkasira qulubihim min ajlih. Yang sungguhnya dia subhanahu wa ta'ala selalu di sisi orang yang munkasirah qulubuhum min ajlih. Selalu bersama dan selalu di sisi, selalu membela orang-orang yang hatinya luluh kepada Allah Taala, mengalah, mengaku, itu yang dikabulkan doanya. Pernah ada kisahnya kan? Di sini jelasin diulangi lagi. Orang pernah lewat, kalau nggak salah. Orang dari Bani Israel yang beribadah sekian puluh tahun meminta hajat nggak diberi sampai ketika dia mengakui memang aku ini jelek, memang aku ini buruk, memang aku ini enggak pantas dikabulkan, aku ini orang yang pantas diberi musibah segala macam. Saat itu dikabulkan oleh Allah dan diwahyukan kepadanya bahwasanya pengakuanmu hari ini lebih besar nilainya dari 40 tahun ibadah. Kalau Wahab, berkata Wahab, ta'abbada rajulun zamanan. Seseorang beribadah zamanan, dalam riwayat tadi 40 tahun. Tuma badat lahu ilallahi haja. Dia punya hajat kepada Allah Ta'ala. Fasama sab'ina sabtan. Dia berpuasa. 60 minggu. Yakulu fi kulli sabtin ihda asyrata tamrah. Makan setiap Sabtu 11 korma. Tuma sa'alallah hajatahu. Kemudian minta kepada Allah hajatnya. Falam yu'taha. Juga tidak diberi. Faraja ila nafsi sampai dia merujuk pada dirinya sendiri. Minka uti itu. Karena engkau sendirilah aku dapatkan seperti ini. Lau kana fika khairun itu hajatan. Kalau saja padamu ada kebaikan, niscaya aku akan diberi. Fanaza ilaihi nadalika malak. Maka datanglah malaikat kepadanya. Qala ya Adam, sa'atuka hadihi. Wahai anak Adam, Saatmu yang sekarang ini khairun min ibadatika allati madat. Itu lebih baik dari semua ibadahmu yang telah lewat. Waqad Allah, waqad qadallahu hajatak dan Allah telah mengabulkan doamu. Farajahu Ibnu Abi Dunya. ولبعض المتقدمين في هذا المعنى dan sebagian mutaqaddimin memiliki syair tentang yang Semakna dengan ini. Asa ma tara an la yaduma wa an tara lahu farajan mimma alahha bihi dahru. Asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu له كل يوم في خليفته أمر إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه anna al-usra yattabi'u al اليسر عسى ما ترى أن لا يدوم mudah-mudahan apa yang kau lihat ini tidak berlangsung lama bayadum tidak selalu tidak terus menerus wa antara lahu farajan sebentar lagi engkau akan lihat jalan keluarnya mimma alah habihi dahru dari apa yang sudah direngek oleh zaman. Asa farajun ya'ti bihillah. Mudah-mudahan akan datang jalan keluar yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu lahu kulla yaumin. Sesungguhnya baginya setiap hari fi khalifatihi amru. Sesungguhnya dia atas segala sesuatu di setiap hari selalu ada urusan. Fi khalifatihi di kerajaannya ada amru, ada urusan yang diselesaikan. Artinya sabar, pasti akan ada urusan itu, urusannya. Idalaha usrun farju yusra. Kalau datang kepadamu usur, kesusahan, harapkan kemudahan. Tunggu kemudahan. Fa'inahu qadallah, karena Allah telah memutuskan satu keputusan. Yaitu, annal usru, annal usra yattabi'uhul yusru. Bahwa yang namanya kesusahan akan diiringi kemudahan. Inna ma'al usri يسرا الحديث العشرون حديث يعني كدوة بولو عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahu al-bukhari dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang dulu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور ابن المعتمر عن ربع ابن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظن أن مسلما لم يخرجه لم يخرجه لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فاختلف في إسناده لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود حديث الذي كان له بخاري ابن المعتمر Mansur ربعي ابن الحراش Rubi'i أبي مسعود Dari Abi صلى الله عليه وسلم Dan aku menduga bahwa Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Lianahu rawahu qaumun karena satu kaum telah meriwayatkan faqalu kemudian mereka berkata dari Rubi'i dari Hudayfa, dari Nabi SAW maka berbeda sanadnya Jadi Rubi'i dari Hudayfa. adapun Bukhari menyebutkan dari Mansur bin Mu'tamir dari Rubi'i bin Harash dari Abi Mas'ud bukan dari Hudayfa. Faktalah fi isnadi. Maka berbedalah dua sanad ini. Tetapi kebanyakan para hafal, para penghafal-penghafal hadis menghukumi bahwa ucapan yang benar dengan alif lam al kaulu kauluman man qala. Yani ucapan yang benar adalah ucapan yang berkata an Abi Mas'ud. Siapa di antaranya? Al-Bukhari yang bersama kita ini. Wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa qutni, wa ghairuhum mereka meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri. Wa yadullu ala sihhati dhalik Yang menunjukkan kesahihannya bahwa yang benar adalah Abi Mas'ud anahu qad ruwiya min wajhin akhar an Abi Mas'ud. Diriwayatkan dari sisi lain juga dari Abi Mas'ud. Dari riwayat Masruq anhu dari Abi Mas'ud. Riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Wa kharrajahu Tabarani min hadits Abi Tufail عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا juga dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Abu Tufail. Berarti bukan hanya dari Abi Mas'ud, juga dari Abu Tufail. Yaqul isi hadisnya, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari ucapan para nabi ila akhirih hada yushir ila anna hada ma'thurun anil il mutaqaddimin ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya ucapan ini diambil dari para nabi terdahulu al-anbiya al-mutaqaddimin wa anna an-nasa tadawaluhu bainahum dan manusia sudah tadawal. Tadawal itu dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, nyampe sana, nyampe. Sudah tersebar. Tersebar kalimat tersebut. Kalau tidak mau, silahkan berbuat apa saja yang kau mau. Watawarasuhu anhum. Dan mereka saling mewarisi dari para anbiya tersebut. Karnan ba'da karnin. Zaman demi zaman. Generasi demi generasi. Fahada yadullu ala anna nubuwat al-mutaqaddimah ja'at bihadal kalam. Dan ini menunjukkan bahwa kenabian-kenabian yang terdahulu datang membawa ucapan ini. Wa nahu ishtahara bainan nas dan bahwasanya kalimat itu sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan manusia. Hatta wasala ila awali hadhihi ummah sampai mencapai umat ini. Ini pada kita. Wa fi riwayat dan dalam beberapa riwayat disebutkan lam yudrikin nas min kalam nubutul ula illa hada. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka tidak mendapatkan dari nabi-nabi terdahulu kecuali ini. Demikian lafaznya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hamid Al-Humaid eh, Ibn Zanjawaih wa ghairuhu. Baik, kalimatnya dalam lafaz kita, "Idza lam tastahi" Fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka perbuatlah apa yang kau mau. Dalam makna hadis ini atau makna kalimat ini ada dua. Yang pertama, anahu laisa bima'na al-amr an yasna' ma syaa'a walakinahu ala ma'na dzam wan nahi anhu wa alu hadhihi al-maqalah lahum tariqan. Ada dua makna dalam kalimat ini. Mungkin yang terkesan pada kita langsung, oh berarti bebas. Kalau nggak malu, bebas berbuat apapun. Ternyata disebutkan di sini yang pertama, annahu laisa bima'nal amr an yasna' masya. Makna pertama, bahwanya ini bukan perintah untuk berbuat apapun yang kau mau, bukan. Bukan perintah. Walakinnahu ala ma'na dam, justru sebaliknya. Maknanya dalam keadaan cercaan betapa jeleknya apa yang kau perbuat. Wanahi dan larangan. Walu hadhil lahum tariqan. Dan mereka yang berpendapat atau yang berpegang dengan kalimat ini, dengan makna ini, ada dua golongan. Salah satunya, anahu amrun bimakna tahdid wal wa'id. Bahwasanya di situ ada perintah dengan makna ancaman. Wal makna, idza lam yakun laka hayaun maknanya kalau engkau tidak memiliki rasa malu fa'mal ma syi'ta engkau kerjakan apa yang kau mau fa innallaha yujazika alaih maka Allah akan memberikan balasan padamu. Jadi ternyata maknanya ancaman. Kalau engkau tidak mau, perbuatlah yang kau mau. Maknanya, kalau kau tidak malu dan kau bebas berbuat apapun, Allah akan membalasmu dengan ancaman atau dengan balasan-balasan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'amaluna basir. Berbuatlah semau kalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang kalian perbuat, Allah maha tahu. Apa ini? Ancaman. Berbuatlah kau, semua yang kau mau. I'malu ma syi'tum masih itu Berbuatlah semua yang kau mau. Tapi ingat, Allah tahu apa yang kalian perbuat. Ini ancaman. Bukan artinya bebas. Tetapi kalimat innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kau lihat. Silakan mau berbuat apapun. Kalau di sini, di sini ada CCTV. Saya ngawasi dari dalam. Ini maknanya bukan disuruh, tapi diancam. Nah, Qalu fa'budu ma syi'tum min dunih. Sama dengan ayat Allah dalam surat Az-Zumar. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Beribadalah dengan kepada siapapun yang kau mau. Beribadalah kepada siapapun yang kau mau selain Allah SWT. Silakan. Tetapi ingat, akibatnya nanti yang qiyamah. Sama dengan faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Bukan disuruh bebas. Silakan milih. Tidak. Maknanya pilihlah yang ini. Yang ini akan mendapatkan pahala. Yang ini akan mendapatkan azab. Silahkan. Ya. Kau pilih sendiri. Mau azab atau mau pahala. Itu maknanya. Itu walaupun kalimatnya silahkan pilih. Apa yang kau mau. Tapi maknanya ancaman. Masa orang suruh milih. Mau diadab apa mau diberi pahala. Ya pasti pengen pahala semua. Ya silahkan. Kalau mau pahala ini jalannya. Kalau jalan ini ada, silakan. Faman syaa falyu'min, faman fal falyakfur. Siapa yang mau beriman beriman, siapa yang mau kufur kufur. Tanggung sendiri nanti akibatnya. Kalimat-kalimat seperti ini barakallahu fikum tidak hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun terpahami. Dalam bahasa Indonesia pun terpahami. Man ba'al khamr falyushaqqis al-khanazir. Siapa yang menjual khamr, maka sekalian dia jual daging babi. Ini juga sama, bukan disuruh untuk jual daging babi. kita cari kalimat yang tepat. Hal yunaqish itu artinya memotong-motong babi. Yufasiluha a'da'a. misah misahkannya bagian per bagian. Sebagaimana hmm. kamu menyembelih kambing. Ida bi'alah muha untuk dijual dagingnya. Makanya terjemahkan dengan terjemahan bebas. Silahkan jual sekalian jual babi. Tapi lafaznya berbunyi fa'budu eh, man ba'al khamr Siapa yang jual khamar, fal yuqas, fal yushaqqas al-khanazir, mana silakan dia memotong-motong babi. Maksudnya sekalian kamu cincang babi, jual. Yani liyaqta'aha imma libayiha, bisa untuk menjualnya, au liakliha atau untuk memakannya. Wa amtilatuhu muta'addidah dan contoh-contoh yang seperti ini sangat banyak sekali. Pakai fil amr tapi bukan perintah tapi justru ancaman. Ya. Silakan. Kamu kerjakan demikian. Silakan potong babi. Silakan. Ini justru maknanya ancaman. Wa hada ikhtiyaru jamaah minhum Abu Abbas Ta'lab. Ini barakallahu fikum salah satu dari pendapat para ulama. Tariqut tsani. Assalamualaikum. Anahu amar amrun wa ma'nahu al-khabar. Yang kedua berkata, itu perintah memang. Silahkan perbuat apa yang kau mau. Tetapi maknanya berita. Bagaimana maknanya berita? Maknanya jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka engkau akan berbuat apapun yang kau mau. Itu berita, eh, bukan disuruh, tapi berita. Anda man lam yastahi, siapa yang tidak memiliki rasa malu, sona'a masya, dia akan berbuat apapun Fainal mani' min fi'lil qaba'ih wal haya. Karena biasanya penghalang utama seseorang untuk melakukan kejelekan-kejelekan adalah rasa malu. Maka kalau tidak ada rasa malu, niscaya engkau akan berbuat apapun. Berita, bukan disuruh, bukan diancam, tapi berita. Kalau engkau tidak punya rasa malu, niscaya engkau akan berbuat dalam acap. Faman lam yakun lahu hayaun, siapa yang tidak memiliki rasa malu, hamaka fi kulli fahsyai wa, mun, wa munkar. Siapa yang tidak memiliki rasa malu, hamak. Dia akan tersungkur atau terjerumus di dalam setiap kefahisan. Atau tenggelam di dalam segala kefahisan dan kemungkaran. Wa ma yamtani' min mislihi man lahu haya. Wa ma yamtani' min mislihi man lahu haya'un ala haddi qawlihi Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan tidaklah terhalang orang yang seperti itu min lahu haya bagi siapa yang memiliki rasa malu sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar fa inna lafdhahu lafdhul amr Adapun orang yang memiliki rasa malu, dia akan terhalang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sama seperti ucapan Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan Siapkan tempat duduknya dalam neraka. Amr atau bukan amr? Amr. Tapi maknanya bukan perintah. Maknanya bukan perintah tetapi di sini berita. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka dia akan masuk dalam neraka. Berita. Juga bukan bukan ancaman walaupun mengandung ancaman. Tapi lafaznya bukan lafaz ancaman, lafaz berita. Siapa yang berdusta atas nama Rasul akan masuk neraka. Tapi pakai fil amr. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka ada pemilihan Sama juga dengan kalimat tadi, Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, engkau akan berbuat semua yang kau mau. Ini berita. Niscaya engkau akan berbuat apa yang kau mau. Fa'inna lafdahu lafdul amr. Hadis ini juga sama. Man kadaba alaiya falyatabawa maq'adahu minan nar. Juga lafadnya lafad perintah. Wa ma'nahu khabar. Tapi maknanya khabar. Wa naman man kadaba alaihi tabawwa'a maq'adahu minan nar oh, siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka akan disiapkan tempat duduknya dalam neraka. Itu maknanya. Wa hada ikhtiyaru Abu Ubaid dan ini pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah. Wa Ibnu Qutaibah wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi wa ghairuhum. Wa rawahu Abu Dawud anil Imam Ahmad ma yadullu ala misli hadzal qaul. Juga dinukil oleh Abu Dawud dari Imam Ahmad pendapat yang semirip dengan pendapat ini. Yani berita. Rawa Ibnu Lahiyah an Abi Qabil an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza abghada Allah 'abdan naza'a minhu al-haya. Diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah dari Abi Qabil dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW jika Allah membenci seorang hamba, naza'a minhul haya. Allah akan cabut rasa malunya. Kalau Allah benci pada seorang hamba, Allah akan cabut rasa malunya. Faida nuzi'a minhul haya, kalau sudah dicabut rasa malunya, lam talqahu illa baghidan mutabaghida. Engkau enggak akan bertemu dia kecuali dalam keadaan kau tidak suka, kau benci padanya. Dan dia juga membuat jengkel kamu benci eh, menyebabkan benci orang lain. Baghidan mutabaghidha. Kamu temui dia dalam keadaan apa sih? Bahasa Indonesia nya muak ya. membuat kamu benci sama dia. Tidak bertemu dia kecuali kamu gak suka. Melihat dia muak. Ini kalau sudah campur terasa malunya, maka kita tidak bertemu dengan dia kecuali kita nggak suka dengan dia. Wa nuzi'a minhul amanah. Dan akan dicabut pula amanah. Fa'idha nuzi'a minhul amanah. Kalau dicabut amanah. Nuzi'a minhul rahmah. Akan dicabut pula rasa kasih sayang. Rahmah. Fa'idha nuzi'a minhul rahmah. Kalau sudah dicabut kasih sayangnya. Nuzi'a minhu ribqatal islam. Akan dicabut pula ikatan keislamannya. Faidanuzi amin hore bukatal Islam. Kalau sudah dicabut ikatan keislaman. Lam talqahu illa syaitanan marida. Engkau tidak akan dapati dia kecuali dalam keadaan syaitanan marida. Sudah menjadi setan yang jahat. Karajahu Hamid. Atau Humaid. Ibn Zanjawai. Wa karajahu Ibn Majah. Bima'anahu. Biisnadin da'ifin an Ibn Umar. Marfu'an ayda. Nah. وعن سلمة الفارسي قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياة Allah kalau menginginkan seorang hamba kebinasaan, kalau menginginkan kebinasaan bagi seorang hamba, Allah akan cabut rasa malunya. Faida nuzi'a minhul haya lam talqahu illa maqitan mumaqqita maqitan mumaqqita kalau sudah cabut rasa malunya, maka engkau enggak akan dapati dia kecuali dalam keadaan mem membencikan, membencekno. Nah, bahasa Jawa malah ada. Bahasa Indonesia apa membencikan? Menyebalkan ya. Ah, iya. Mumakita. Faida kana makitan mumqita mumakita. kalau dia sudah dalam keadaan seperti itu nuzi'a minhul amanah. Akan dicabut amanah dan tidak akan kau dapati dia kecuali khainan mukhawana selalu berkhianat fa idza kana khain mukhawana kalau dia sudah selalu berkhianat nazamin minhu rahma akan dicabut pula kasih sayang falam talqahu illa fadhan ghalidha kamu gak akan dapati dia kecuali dalam keadaan fadhan ghalidha kasar keras keras hati fa idza kana fadhan ghalidha kalau sudah dalam keadaan seperti itu kasarnya tidak punya rahmat naza'a ribqal imani min unuqih atau nuzi'a dicabut pula ikatan keimanan dari lehernya. Faida nuzi'a ribqal iman kalau sudah cabut ikatan keimanan dari lehernya lam talqau illa syaitanan la'inan mal'una. Engkau tidak akan dapati dia kecuali dalam keadaan syaitanan la'ina, syaitan yang dilaknat. Mula'ana. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Wa Ibn Abbasin qal Al-haya'u wal imanu fi qaranin fa idza nuzi'a al-haya'u tabi'ahu al-akhar. Kata Ibn Abbas, rasa malu dengan iman itu qarin. Selalu bersama. Qarin adalah yang selalu bersama. Seperti seorang manusia punya qarin. Jin yang selalu mengiringinya ini juga sama. Iman dengan rasa malu itu qarib. Faidah nuzi al haya kalau rasa malu dicabut maka akan diikuti oleh yang lainnya oleh iman. Iman pun akan hilang. Kharrajahu kulluhu Humaid Ibn Zanjawi fi Al adab. Dikeluarkan semua itu oleh Humaid Ibn Zanjawi di dalam kitabul adab. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al iman. Kita lihat hadis yang marfu sahih. Karena tadi semua ada kelemahan-kelemahannya. Yang sahih dari Rasulullah SAW dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar dari Nabi SAW marra ala rajulin wa huwa yu'atibu akahu fil haya. Nabi menemui seseorang atau melewati seseorang yang sedang menyalahkan saudaranya karena pemalu. Yaqul innaka latastahi. Karena hu yaqul qad adarrak adarra bik. Kamu ini selalu malu. Dan itu akan membuat jelek buatmu. Seakan-akan karena hu yaqul sepertinya dia berkata qad adarra bika bahwa engkau akan mendapatkan madarat dengan rasa malumu. Nabi melihat begitu menegur, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Rasa malu itu termasuk keimanan. Wahid sahihain dan dalam dua kitab sahih juga dari Abu Hurairah qal al haya'u syu'batun al iman. Wa fi sahihain عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير rasa malu itu tidak ada kecuali selalu baik Wa fi li Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Bahwa rasa malu itu semuanya baik atau baik semuanya. Au qala atau berkata al-haya'u kulluhu khair. Bahwa rasa malu semuanya baik. Hadis yang baik tadi secara makna sahih dan terkandung dalam hadis ini yang sedang kita bahas. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illam tastahi Fasna masyikta. Bahwasanya apa yang didapatkan oleh manusia dari nabi-nabi terdahulu, kalau engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Yang ternyata maknanya, kalau engkau tidak punya rasa malu, engkau akan berbuat segala macam kejelekan. Biasanya kalau masih ada rasa malu, biasanya masih sembunyi-sembunyi dan kemudian dia tutupi dari kaum mukminin dan kemudian dia beristighfar masih punya rasa malu. Tetapi kalau sudah tidak punya rasa malu, dia nggak peduli siapapun yang dihadapannya. Allah taala a'lam bersawab. Maka ada sedikit catatan, bantulah mereka untuk bisa menjaga rasa malunya. Bantulah atau kita saling membantu untuk menjaga rasa malu. Sebab biasanya orang sudah tidak punya rasa malu ketika sudah dibongkar aibnya secara total di majlis di hadapan umum. Apa setelah itu? Sudah percuma. Saya sembunyi kan Semua sudah tahu. Sudah tidak malu lagi setelah itu. Allahumma fikum. Sehingga kasihan dia. Dia akhirnya sudah lagi tidak peduli. Mau dilihat oleh ustadznya, oleh syekhnya, oleh siapapun. nggak peduli dia bermaksiat di hadapan semua orang. Mengapa? Karena sudah terbongkar itu. Sudah semua orang tahu. Ketika dia masih malu-malu, itu bagus. Dalam satu sisi bagus. Masih malu-malu, maka kita jaga, kita pantau. Kita nasihati. Mungkin dia akan kaget, kok tahu? Tidak semua orang tahu. Allah swt yang selalu tahu apa yang kamu kerjakan dia akan malu sekali. Kalau ternyata si fulan orang baik tahu perbuatan dosa anak. Maka dia akan berubah menjadi baik karena masih punya rasa malu. Tapi kalau dibongkar, dibongkar, dibongkar, apa? Gak usah malu-maluan. Hilang gitu. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,